Wakola Fir'aun ya berkata Fir'aun oh, ya Haman wa Haman ibni li sorha buatkanlah untukku bangunan yang tinggi monumen ya, bangunan yang menjulang ke langit ibni li soha la'alli ablughul asbab supaya aku bisa sampai ke supaya saya bisa gitu sampai ke al asbab asbab itu adalah e, sarana atau tangga atau tangga ondo gitu ya. tangga untuk mencapai ketujuan gitu ya asbab samawati tangga langit kalau diartikan tangga di sini diartikan pintu sampai ke pintu langit gitu. Intinya bahwa asbab itu adalah ya, sebab atau sarana yang digunakan untuk sampai ke tujuan. Nah, Faat apa tujuannya? Faat toli'a ila ilahi Musa supaya aku bisa melihat Tuhan atau sesembahannya Nabi Musa buatkanlah bangunan yang menjulang ke langit supaya saya bisa melihat dari situ Tuhannya Nabi Nabi Musa. Wa inilah agunuhu kadiba dan saya mantap bahwa Musa itu bohong. Maksudnya saya yakin meskipun sudah dibangunkan monumen yang menjulang ke langit nanti tetap nggak bisa melihat Tuhannya Nabi Musa gitu nggak percaya bahwa di sana ada Tuhan maksudnya begitu wa zuyina lahu wa zuyina li fir'aun su'u 'amali demikianlah Fir'aun dijadikan indah dalam melihat amalannya. Maksudnya perbuatannya yang jelek itu dia lihat bahwa itu seolah-olah adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. <laughs> Sesungguhnya yang ia ucapkan, yang ia lakukan, penentangannya terhadap Musa itu adalah kejelekan, tapi ia kira bahwa itu adalah baik, ia kira bahwa itu adalah eh, eh, apa namanya kaya gitu atau ia nilai bahwa itu adalah indah gitu zuyina lahu wa zuyina li fir'auna su'u amali. Perbuatan jeleknya ia kira baik. Wasudda anisabil menghalang-halangi kebenaran, menghalang-halangi jalan Allah. Ia kira bahwa itu adalah kebaikan, ia kira itu adalah menunjukkan kekuatan, menunjukkan kaya dan sebagainya wa itu fir'auna illa bitabab dan ketahuilah tipu daya Fir'aun itu tiada lain kecuali kerugian kita baca dan berkatalah Fir'aun Hai Haman buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat ilah Musa maksudnya sesembahan Nabi Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Maksudnya saya menilai Musa itu bohong di sana tidak ada Tuhan, maksudnya gitu. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan buruk itu. Maksudnya perbuatan buruknya ia nilai bah, baik dan dia dihalang-halangi dari jalan yang benar dan tipu daya Fir'aun itu tiada lain hanyalah membawa kerugian. Fir'un dihalang-halangi dari jalan yang benar artinya dia ya, e, tidak bisa mendapatkan kebenaran kebenaran itu sudah datang tapi hatinya tidak bisa menerima dan bahkan tidak sekedar itu ia pun menghalang-halangi yang lain untuk menerima kebenaran tafsirnya Allah berfirman tentang Fir'aun dan kesombongannya kembangkangan serta sikap yang mengada-ada dalam mendustakan Nabi Musa. Artinya Allah menceritakan bahwa tentang kesombongan Firun dan penentangannya, tapi itu diada-adakan sesungguhnya hatinya yakin bahwa Nabi Musa itu benar, tapi dia ada-adakan. Gitu ya. Dia mengaku jadi Tuhan, padahal dia sendiri sudah merasa dirinya bukan Tuhan ia berkata gitu, bahwa saya yakin tidak ada Tuhan di sana padahal hatinya mantap bahwa Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah benar ia mengada-ada ia mengada-ada dia memerintahkan menterinya yaitu Haman untuk membangun sebuah sorh yaitu istana yang sangat tinggi indah dan menjulang Bangunan ini dibuat dari batu yang bahan bakunya adalah tanah liat yang indah. Di ayat yang lain begitu. Gitu. Jadi bangunkanlah bangunan yang tinggi dari tanah liat. Gitu. gitu. Sebagaimana Allah berfirman, liyaha manu 'ala tin faj'alli sorha. Gitu. Maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat supaya jadi bata kemudian buatkanlah untuk bangunan yang tinggi ya. Untuk itu Ibrahim An-Nakhai berkata dahulu mereka membenci bangunan-bangunan yang terbuat dari batu bata serta benci menjadikan kuburan dari batu bata. Kenapa? Karena itu menyerupai perbuatan yang Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman La'alli ablughul asbab asbab Supaya aku sampai ke pintu-pintu Maksudnya adalah pintu-pintu langit Pendapat yang lain asbab samawat adalah jalan-jalan menuju langit. Ya. Fa'atoli'a ila ilahi Musa wa innila la kariba. supaya aku dapat melihat ilah Nabi Musa dan sesungguhnya aku memandang Musa adalah seorang pendusta. Ini merupakan ungkapan kekufuran dan pembangkangan Firaun di mana dia menganggap Musa bohong. Loh, bahwasanya dia telah diutus oleh Allah SWT kepadanya. Nah, tapi itu mengada-ada. Kenapa? Karena Firun itu pada dasarnya sudah yakin Tuhan itu ada. Firun itu yakin bahwa Musa ini utusan Allah. Firun itu yakin bahwa yang dibawa oleh Musa adalah mujizat dari Allah difirmankan oleh Allah wa jahadu biha wa tayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa Fir'aun dan bala tentaranya itu mantap bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah dari Allah dan Fir'aun dan bala tentaranya mantap bahwa Allah itu ada tapi ia mengingkari karena kezaliman dan kesombongannya Wakadhalika zuyina li Fir'aun su'u amalihi wa sutta anis Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan jeleknya itu. Perbuatan jeleknya ia pandang baik. Ya. Maksudnya bagaimana? Ia sadar bahwa yang dikatakan itu adalah kejelekan, tapi itu ia kira baik. Ia kira ini adalah kekuatan, ini adalah jelek gitu kaya dan semisalnya gitu. nah karena kesombongannya dan dia dihalang-halangi dari jalan Allah maksudnya dia tidak bisa hatinya menerima hidayah Allah hidayah sudah disampaikan tapi hatinya tidak bisa menerima seperti itulah Fir'un gitu. Pemakai makai Fir'aun illa fi tabab gitu. dan tipu daya Fir'aun itu tiada lain hanyalah membawa kerugian Waqala ladhi aman dan yang beriman berkata lagi Yang beriman ini siapa? Orang yang beriman ini adalah orang dari dalam istana Yang menyembunyikan imannya Dan dia juga pembesar Dan dia juga disegani Ya Faqala di aman, "Ya kaumi, wahai kaumku." Lah, makanya jadi ia berkata kepada orang-orang itu, "Wahai kaumku." Padahal yang jadi raja adalah Fir'aun, tapi dia berkata, "Wahai kaumku." Dan ini adalah orang di dalam istana yang menyembunyikan imannya. Makanya di dalam istana ada yang beriman menyembunyikan imannya dan dia juga orang dalam istana, dia juga pembesar, pengaruhnya juga tinggi. Qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Wahai kaumku. Gitu. Ikutilah aku, aku akan tunjukkan kalian jalan yang benar Padahal di situ ada Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan kepada umatnya. Kali ini. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayat dunya mada. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sebentar. Wa innal akhirata lahiya al qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang abadi menamilah Man amila sayyi'atan falaysa Siapa yang berbuat jelek tidak akan dibalas kecuali dengan kejelekan. Dengan kejelekan yang setimpal. Gitu. Kalian kufur akan dibalas sesuai dengan kekufuran. Kufur sampai mati di dihadap oleh Allah selama-lamanya atas kekufurannya. Kalian menentang menentang Allah akan diazab oleh Allah. ini gitu. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min dan siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman dengan benar kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan itulah yang berhak disembah faulaika yadkhulunal jannah maka mereka itu akan masuk surga meskipun di dunia ini nanti harus berhadapan dengan Fir'aun dan harus dibunuh oleh Fir'aun tapi dijanjikan surga ya. yurzakuna fiha bighairi hisab akan diberi rezeki di surga tanpa perhitungan. Baik kita baca tafsirnya. Seorang yang beriman berkata kepada seorang di antara kaumnya yang sombong, "Angku bergelimang kehidupan dunia dan melupakan Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi. Perkataan orang itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kaum tabi'uni ahdikum Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar tidak sebagaimana yang didustakan oleh Fir'aun dengan perkataannya wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Artinya Fir'aun juga mengatakan aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan yang benar. Nah, apa itu? Yaitu sembahlah aku. Itulah jalan yang benar. Karena karena kalau kalau kalau kalian tidak mau kalian akan saya cincang gampangnya begitu Kemudian dia berusaha menumbuhkan kepada mereka sikap zuhud terhadap dunia yang mereka lebih utamakan daripada akhirat dan menguasai serta menghalangi mereka untuk mempercayai Rasul Allah Musa. Ya. Artinya orang yang beriman tadi itu ya, menyampaikan kepada orang-orang yang ikutilah aku, aku akan tunjukkan kalian jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Tidak mementingkan dunia, zuhud terhadap dunia, tidak mementingkan dunia, tapi mementingkan akhirat. Ya. Allah berfirman, "Ya kaumi innama hadhil hayatul dunya mata." Hai kaumku, kata orang yang beriman ini, Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan Maksudnya kesenangan yang singkat Yang akan hilang dan lenyap dalam waktu dekat Akan habis dan musnah Wa innal akhirat darul koror Dan akhirat itulah negeri yang kekal Negeri yang tidak akan lenyap tidak akan berpindah dari dalamnya dan tidak lolos ke tempat lainnya. Bahkan yang ada hanyalah surga kenikmatan atau neraka yang membara. Untuk itu Allah Maha Agung berfirman, "Man amila sayyi'atan fala yujza illa Siapa yang berbuat jelek tidak dibalas kecuali dengan balasan yang jelek. "Wa man amila dan siapa yang beramal soleh min zakarin au baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mukmin dan dia beriman faulaika yadkhuluna jannah maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga yurzaquna fiha bighairi hisab masih berkata lagi kita baca dengan cepat karena ini kisah perbincangan Fir'aun di dalam istana dan orang yang menyembunyikan imannya dari dalam istana. Waya kaum, waya kaum wahai kaumku, mali hukum ilan najati wada tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, ini. Perhatikanlah Nah, sesungguhnya aku mengajak kepada keberuntungan sedangkan kalian mengajak aku mengajak kalian pada keberuntungan dan kalian mengajakku kepada neraka kehancuran tad'unani li'akfura billah kalian mengajakku untuk kufur kepada Allah wa usyrika bi dan untuk menyekutukan Allah ma laisa bihi ilm yang saya sama sekali tidak punya dasar untuk itu wa ana ad'ukum ilal azizil ghafar sedangkan saya mengajak kalian untuk menuhankan Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun nah ini la jarma anna ma tad'unani ilaihi laisa lahu ta'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al musyrikina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa yang aku kalian ajak maksudnya kalian mengajakku kepada kekufuran itu laisalahu da'watun fid dunya wala fil akhirah gitu sama sekali bukan ajakan yang benar di dunia dan di akhirat. Ya. Eh, kesyirikan atau kekufuran yang kalian mengajakku kepadanya tidak bisa mengabulkan apapun di dunia, tidak bisa memberikan kebaikan apapun di dunia dan di akhirat. Wa anna maradana dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Wa annal musrifin dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas hum ashabun nar pasti akan jadi penghuni neraka. Wahai kaumku yang mengajak kepada kekufuran gitu. Sudah pasti bahwa kekufuran, kesyirikan yang aku kali ajak, aku kalian ajak menuju ke situ sama sekali tidak bisa mengabulkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. saya kalian ajak pada kekufuran padahal kita semua nanti kembali kepada Allah Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas pasti akan jadi penghuni neraka. Fasata guru nama aku lulakum. Ketahuilah kalian pasti ingat kata-kata saya ini. Ya, kata-kata saya kepada kalian ini nanti pasti kalian akan ingat. Maksudnya nanti kalau kalian sudah meninggal, sudah dibangkitkan oleh Allah, pasti kalian akan ingat. Bagaimana? Iya saya dulu diajak beriman tapi tidak mau Pasti akan itu Bahkan setiap orang kafir sebelum dimasukkan ke dalam neraka Ditanya oleh malaikat Alam ya'tikum nadir Apa belum datang kepada kalian Orang yang memberi peringatan Qalu bala qad Semua orang kafir yang akan dimasukkan dalam neraka menjawab telah datang memberi peringatan kepada kita fakarta benar tapi kita tidak percaya nah itu dan di ayat yang lain alam yatikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha bukankah telah datang kepada kalian utusan Allah yang membacakan ayat-ayat Allah tentang pertemuan kalian dengan hari seperti ini, mengingatkan kalian hari seperti ini? Qalu bala. Semuanya menjawab, "Iya, sudah datang." Walakin haqqal Paulu 'alal kafirin. Tetapi memang suatu kepastian yang akan diterima oleh orang kafir adalah di sini fasa guru nama aku lulakum. Kalian pasti akan ingat apa yang aku ucapkan pada kalian ini. Wa ufawwidu amri ilallah. Adapun urusanku aku serahkan kepada Allah. inna Allah basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, apa maksudnya? Gitu. Bahwa orang yang beriman ini semakin berada dalam tekanan. Dia dakwakan dengan lantang, tapi karena seruannya kalah oleh seruan Fir'aun, ya, Nah, maka akhirnya dia mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Kalau di dunia ini dibunuh sama Firaun tak ada masalah. Aku pasrahkan urusan kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Nah, fawaqahu Allahu ma makaru. Maka Allah melindungi orang itu dari kejelekan tipu daya mereka. Diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Orang ini diselamatkan, tapi banyak yang tidak selamat, banyak yang dimasukkan ke dalam wajan yang mendidih, banyak yang eh, dibunuh sama Harun gitu. banyak yang seperti itu nah wahaq fi ali fir'auna su'ul adab dan sudah dipastikan akan diberikan kepada keluarga Fir'aun keluarga kalau urusannya adalah adab keluarga itu adalah yang sama-sama kafir Ya, adapun apabila beda keimanan, beda agama, maka di hari pembalasan itu sudah tidak jadi keluarga. Di sini wahaqa bi ali fir'aun su'ul Sudah pasti akan ditimpakan kepada keluarga Firun adab yang sangat jelek. Apa itu? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka dibentangkan kepadanya setiap pagi, setiap sore kapan ini sebelum hari kiamat kalau nanti sudah mati sebelum hari kiamat kubro maka di alam barzah setiap pagi dan setiap sore neraka dibentangkan padanya wa yaumal dan ketika hari kiamat sudah tiba dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan keluarga Fir'un semuanya ke dalam adab yang lebih pedih. Nah, itu. Ini perbincangan orang yang menyembunyikan imannya. Ya. ada faedah di sini. Faedah ini jadi uh, di ayat sebelum akhir tadi itu. An-naru yu'raduna jadi fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru maka Allah Subhanahu melindungi kejelekan dari makar Firaun. Allah melindungi orang yang beriman itu dari kejelekan makar Firaun. Wahaka bi ali Fir'aun al adab dan keluarga Fir'aun telah ditetapkan oleh Allah pasti akan mendapatkan adab yang jelek. Terus ayat yang terakhir an-naru yuraduna 'alaiha ghudwa wa asyia neraka dibentangkan kepadanya setiap pagi dan sore sebelum hari kiamat. Dan ini adalah azab kubur. Menunjukkan bahwa azab kubur itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ayat ini bunyinya begini. Neraka dibentangkan kepadanya setiap pagi dan setiap sore dan tatkala hari kiamat datang dikatakan kepada keluarga Fir'aun masukkan keluarga Fir'aun itu ke azab yang lebih pedih Berarti neraka dibentangkan setiap pagi dan sore itu dibandingkan dengan azab yang lebih pedih, lebih ringan, gitu ya. Itu satu. Berarti neraka dibentangkan setiap pagi dan sore itu sebelum datang hari kiamat. Gimana? Terus sekarang ya. Nah, berarti sebelum datang hari kiamat. Nah, sebelum datang hari kiamat, kalau waktu hidup di dunia, Fir'aun jadi raja. Tidak ada api yang datang kepadanya pagi dan sore. Bahkan dia adalah raja yang memimpin yang kafir, matinya tenggelam di laut. Berarti di dunia tidak, kiamat belum datang maka tidak ada lain kecuali itu adalah di alam barzah. Nah, kenapa? Karena ada kelompok yang tidak mengakui adanya alam kubur, alam kubur dan iman kubur itu tidak dipercayai. Dan sudah mati ya udah, belum dibangkitkan di hari kiamat ya berarti belum ada kehidupan. Nah, keyakinannya gitu. Nah, padahal ajaran di dalam Islam setiap orang itu tahiyat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah dari azab neraka jahannam dan azab kubur. Lah kalau tidak ada kenapa pakai kita diajarkan berlindung dari azab kubur? Kalau nggak ada ya nggak usah berlindung. Kalau nggak ada azab kubur ya nggak usah berlindung. Sesungguhnya berlindung dari yang tidak ada itu adalah kebodohan. Nah, dan Allah Taala tidak mengajarkan kebodohan. Gitu. Waduh, saya takut. Takut apa? Takut uh, macan. Macannya di mana? Tidak ada, tapi tidak ada kok takut gitu. Kalau orang itu sudah yakin tidak ada, ya tidak akan butuh perlindungan dari yang tidak ada nah, itu nah ini faedah di sini nah Lalu ada hadis yang diangkat di sini. Imam Ahmad menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza urida alaihi maq'adahu bil wadaji wal kana min ahli jannati fa min ahli jannah." fa min ahli nari fa min ahli nar fa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atha Allahu Rasulullah bersabda ya, Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal maka tempat duduknya akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan sore. Ini. Maksudnya tempat duduknya nanti di akhirat Kalau kalian sudah meninggal Tempatnya di akhirat nanti ditunjukkan Setiap pagi dan setiap sore ditunjukkan Itu tempatmu Itu tempatmu ya. Setiap pagi ditunjukkan itu tempatmu Setiap sore ditunjukkan itu tempatmu Tempat ini apa? Baik tempat ini surga maupun neraka. Kalau orang itu nanti akan jadi ahli surga, setiap pagi, setiap sore ditunjukkan bahwa kamu nanti di sana. Kalau dia akan jadi ahli neraka, setiap pagi dan sore ditunjukkan kamu tempatmu nanti di sana. Dan pemberitahuan ini betul-betul membahagiakan dan menakutkan. Maksudnya kalau ditunjukkan tempatnya di surga, tempatmu nanti sana, maka dia di kuburnya itu betul-betul merasa bahagia. Gitu. Dan kalau tempatnya di neraka ditunjukkan dahsyatnya neraka, nah, sampai di kubur pun merasakan sakitnya Padahal baru ditun, ditunjukkan gitu aja Dan memang jiwa manusia itu dijadikan oleh Allah seperti itu ya. Coba kita lihat gitu ya. Misalnya begini Anaknya lama nggak datang-datang Lalu diberitahu gitu. Anakmu besok datang Dia sudah kangen Rasanya senang apa enggak? Senang Nah, jadi sudah senang. Nah, tapi kalau orang itu mau digantung, mau dihukum mati, terus diberitakan, gitu. Tiga hari lagi kamu akan dihukum mati. Lalu baru diberi berita sudah ketakutan dan itu adalah bagian daripada azab. Nah, itu termasuk balasan nanti di alam kubur eh nanti di alam kubur nah yang ahli surga ditunjukkan lalu dikatakan ini tempatmu nanti yang ahli neraka juga dikatakan ini tempatmu nanti setiap pagi dan setiap sore ditunjukkan seperti itu hatta ya Allahu ilaiya ditunjukkan itu sampai nanti pada hari ya kiamat ini hadis ini di hadis Barok bin Azib di hadis Barok bin Azib itu Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman dari atas langit, Hambaku telah menjawab dengan benar Maka bentangkan surga Untuknya Bukakan pintu surga Untuknya Fayatihi min rawhiha wa tibiha Bukakan pintu surga untuk untuknya dan bentangkan surga untuknya maka sampailah bau harum surga kepadanya dan itu sangat membahagiakan dan yang ahli neraka bentangkan neraka kepadanya bukakan pintu neraka untuknya fayatihi min harriha maka panasnya sampai kepadanya nah itu di hadis yang lain di hadis yang ini baru ditampakkan gitu saja di hadis yang lain dibukakan dan merasakan baunya yang harum merasakan panasnya neraka. Begitu. Nah, itu dulu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, hmm. saya mau tanya kan kalau kita pada akhir kita mengucapkan kalimat dari ilaha katanya sudah, nah, karena kalau orang yang dihukum mati itu sudah gitu. Kemudian dia sudah sudah di apa namanya sudah mau dulu, kemudian dia terus terus kamu membaca dari ilaha illallah terus itu sampai dia terjurus apa dia mengizinkan enggak? Apabila ikhlas apabila betul-betul ikhlas dan ikhlas itu artinya jiwanya betul-betul membersihkan dan menghilangkan segala kesyirikan nah sehingga lahir batin dia mengikrarkan la ilaha illallah nah ketika meninggal seperti itu maka dia akan maka dia di surga gitu dan kenyataannya orang yang jelek itu tidak bisa mengucapkan baik di akhir hayatnya dituntun pun terasa sulit nah kenapa begitu karena ruh itu menjelang dicabut kalau orang itu amalnya banyak jeleknya apalagi orang kafir itu sangat menakutkan gitu dan sangat menyakitkan hati, pikiran dan jiwanya terfokus ke situ, udah gitu setan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memalingkan dari kebenaran. Karena itu itu tidak gampang meskipun hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya banyak buktinya orang sakit di La ilaha illallah, la ilaha illallah Nggak ngomong-ngomong Bahkan akhirnya yang nuntun itu ngawur Allah, Allah, Allah Padahal kalau yang sakit itu akhirnya Akhirnya mengucapkan Allah Itu, itu bukan La ilaha illallah Nah jadi ini Nah itu karena itu tidak gampang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan la ilaha. Nah bagaimana supaya seperti itu? Di waktu sehat harus membersihkan dirinya dari kesyirikan, ya, menguatkan keikhlasan dan ketauhidannya, meningkatkan ibadahnya dengan ikhlas, banyak mohon kepada Allah, nanti akan dirahmati oleh Allah, dijaga oleh malaikat dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, jadi, nah karena itu waktu sehat ini adalah persiapan untuk menghadapi waktu ajal mau tiba. Ya. Ada di ya, akhirat ada pakai rebutan gitu. Ada. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam eh, hadis itu gitu. Insya Allah ada hadis yang menunjukkan di akhirat itu ada pagi dan Gitu. Nah, dan pagi dan petang itu kita tidak boleh eh, berpemahaman bahwa petanglah gelaplah tidak enak tidak sesungguhnya di surga itu tidak ada tidak enaknya dan di neraka itu tidak ada enaknya. Wah kalau sudah tiba waktu malam tidur akhirnya enak tidak Sesungguhnya orang kebakaran mau siang mau malam juga sakit. Ya, itu baru di dunia. Dan orang yang berada di dalam kenikmatan mau siang mau malam juga nikmat itu ada insya Allah dalil itu pagi dan petang di akhir itu. Iya. nah ini kendaraan kendaraannya berupa apa gitu? itu menjadi hmm. tidak ada dalil bahwa di akhirat nanti itu kita butuh kendaraan. Sudah. Tatkala di hari kiamat nanti kita butuh kendaraan naik kendaraan tidak ada dalil. Kalau kita kurban kurban kita nanti jadi kendaraan yang kita tunggangi tidak ada dalilnya tidak ada dalil bahwa kita butuh kendaraan iya. nah itu nah adapun e, amalan itu yang akan menghantarkan kita kalau amalan kita baik maka kita akan berada di dalam kebaikan terus kalau amalnya jelek dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, maka akan menyengsarakan. Adapun dalil yang berkaitan dengan secepat kilat itu bukan membahas kendaraan tapi nanti waktu menyeberang jembatan ada yang menyeberang itu hanya sekejap ada yang secepat kilat ada yang seperti angin berhembus Ada yang seperti kuda yang sangat cepat Ada yang seperti naik unta Ada yang seperti jalan kaki Ada yang seperti merangkang ya, Nah ada yang seperti itu Itu bukan menyebut kendaraan Tapi menyebut orang yang menyeberangi jembatan itu ada yang sekejap gitu. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti eh, setelah kilat itu burung, ada yang seperti burung terbang. Ya. Nah, dan ada yang seperti kuda. Lebih cepat mana? Burung sama kuda? Lebih cepat burung. nah, nah, nah ketika menyebutkan kuda bukan dia naik kuda tapi menyeberang jembatannya itu secepat kuda yang sangat cepat. Nah. Bagaimana kalau orang beriman yang itu Apakah semua apa tidak semua? Jawabannya wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Bagaimana kalau ada dalil-dalil bahwa orang itu mati membawa dosa sebelum kiamat sudah diampuni? Juga wallahu alam. Yang penting ada dalil seperti ini. Nah, dalil yang berkaitan dengan e, harapan maka itu dorongan supaya kita melakukan kebaikan dan penuh harap untuk mendapatkan seperti yang ditunjukkan dalil yang berkaitan dengan azab atau ancaman nah itu adalah merupakan peringatan supaya kita takut sehingga menghindar sambil berlindung kepada Allah dari dari azab itu nah dan e, apabila ada dalil seperti ini, kemudian nanti ada dalil lain, lo kok nggak bisa ketemu? Kita tidak harus mempertemukan. Tidak harus mempertemukan. Yang penting kalau yang paling penting kalau itu adalah kebaikan, itu adalah dorongan kepada kita supaya kita melakukan kebaikan dan penuh harap kepada Allah agar diberi kebaikan yang disabdakan ini. Sekarang misalnya kayak ini ya. Kalau kalian sudah meninggal, maka setiap pagi dan setiap sore akan ditampakkan. Kalau dia nanti akan jadi ahli surga, akan ditampakkan tempat duduknya di surga. Kalau dia nanti tempatnya di neraka, akan ditampakkan tempatnya di neraka. Lalu ada hadis lagi bahwa bisa saja orang itu masih membawa dosa, tapi karena amalnya akhirnya dia diampuni. Nah, karena anaknya akhirnya dia diampuni. Nah, ketika dia belum diampuni bagaimana? Ketika dia sudah diampuni terus bagaimana? Apalagi ada alat kubur yang terputus. Nah, itu ya. Bagaimana alat kubur yang terputus? Mati dosanya banyak, akhirnya diazab. Tapi misalnya dia dosanya lebih banyak, tapi dia punya amal jariah. Ketika dia mati, dia diadab. Tapi dengan amal jariahnya dipakai orang sholat, dipakai orang ini terus tambah kebaikan, tambah kebaikan. Akhirnya kebaikannya melampaui kejelekannya, akhirnya terputus. Nah ini bagaimana? Nah Kesimpulannya, apabila ada dalil-dalil yang seperti itu, apabila dalil itu dalil yang menunjukkan kebaikan, maka itu dorongan kepada kita supaya melakukan kebaikan. Nah, jadi semangat melakukan amal dan berdoa dan berharap kepada Allah, minta kepada Allah agar diberi. Apabila dalil itu menunjukkan azab, maka itu peringatan untuk kita supaya takut menghindar sambil berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari azab itu. Nah, itu.